Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di rumahnya ini di salah satu taman surga dunia. Semoga Anda semua dan langkah Anda menuju tempat ini menjadi kebaik menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua kelak mendapatkan tempat di surganya bersama pemimpin para nabi dan rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Pertemuan kita malam hari ini kita beri judul ibadah yang sia-sia. Sebenarnya judul yang saya beri ketika diminta oleh panitia bukan ibadah yang yang sia-sia, tetapi beribadah tetapi sia-sia. Ini judul yang saya berikan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah. Manusia diciptakan hakikatnya adalah untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Mewujudkan hakikat ubudiyah, penghambaan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkannya dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apa. Maka kewajiban kita di dunia ini mulai dari terbit matahari, bahkan mulai dari terbit fajar sejak kita bangun sampai kita tidur lagi dan bangun lagi. Kewajiban kita adalah mendekatkan diri, menghambakan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya setiap yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla mengharapkan ibadahnya mendapat tempat di sisi Allah, diterima, kemudian berbuah pahala kelak sehingga bisa menjadi sebab baginya untuk mendapatkan tempat yang terbaik, derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Semua manusia menginginkannya, semua orang yang beribadah menginginkannya menginginkan ibadahnya diterima, tidak sia-sia, dilipat gandakan pahalanya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kam min muridin lil khairi lan yusibah." Berapa banyak atau tidak sedikit orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia tidak mendapatkannya. Dia telah berusaha, dia berjuang. Namun dia tidak bisa memetik hasil. Apa sebabnya? Dan siapa saja orang-orang yang seperti itu? Ini yang akan kita pelajari malam hari ini agar kita tahu sehingga kita bisa menghindarinya, menjauhkan diri kita dari orang-orang yang seperti itu dan agar bisa agar bisa pula kita hindari perkara-perkara yang bisa menyebabkan amal ibadah kita sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baiklah wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Siapa saja dan apa saja ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau sia-sia, yang pertama wahai saudaraku, orang yang tidak diterima kebaikan-kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang murtad. Berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan jalan yang lurus kembali kepada kekufuran, meninggalkan keimanan. Lalu dia memilih kekufuran. Maka seluruh amal kebaikan dia akan lenyap sirna musnah dan tidak lagi berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala serta dia menjadi orang yang paling hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 217 menegaskan ini وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ faulaika habitat dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya digantikannya kebenaran dengan kebatilan tauhid dengan syirik keimanan dengan kekufuran Islam dengan selain daripada Islam. وَمَنْ يَرْتَدِدْ, أن... وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ أَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ Lalu dia mati setelah murtad itu dalam keadaan sebagai seorang kafir. فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ Maka orang-orang ini, mereka itu adalah orang-orang yang habitat a'maluhum. Musnah, lenyap amalan-amalan mereka, kebaikan-kebaikannya. Baik di dunia fit dunia wal akhirah. Baik di dunia maupun di akhirat dan mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah juga berfirman di dalam surat yang lain yaitu di surah Al-Maidah ayat 5. Allah juga berfirman di surat Al-Maidah, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur ingkar terhadap keimanannya, faqad habita 'amalu, sungguh telah lenyap, sirna, hilang, terhapus seluruh amalannya. Sebagaimana Islam menghapuskan dosa-dosa dia sebelum Islam, maka orang yang meninggalkan Islam murtad akan menghapuskan kebaikan-kebaikan dia juga. Ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bukan sahabat Amr bin As bukan Abdullah, sahabat Amr bin As ayahnya Abdullah masuk Islam lalu teringatlah dia kejahatan, kekufuran, kesyirikan, adawah, al permusuhan dan kebencian dia kepada Allah dan Rasulnya ketika dia kafir. Lalu dia berbaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syarat dia meminta wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya memintamu agar engkau memohonkan ampunan kepada Allah agar dosa-dosaku dihapuskan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ama alimta annal Islam yajubbu ma qabla? Tidakkah engkau tahu bahawa Islam menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya? Nah, Demikian juga kekufuran seseorang yang semulanya sudah memeluk Islam, sudah mendapat petunjuk, kemudian dia kembali dalam ke, ke, kepada kegelapan kufur. Maka akan terhapus pula kebaikan-kebaikan dia selama selama ini. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Apa kata Allah? Wa may di ayat lain, wa may غير الإسلام dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka Allah tidak akan menerima apapun dari dia dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Ini dia orang pertama yang kebaikan dia, amalan dia sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang murtad. Yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala baik dia terang-terangan murtad misalnya sujud kepada berhala ataupun dengan perbuatan-perbuatan dia yang lain seperti istihza, memperolok-olok agama yang menyebabkan dia murtad. Yang penting seorang yang murtad dari agama Islam maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apapun dari dia. Termasuk juga contoh-contoh murtad itu, wahai saudaraku, saudariku yang menyebabkan seseorang bisa keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, orang yang ragu dengan haramnya syirik. Tidak boleh ragu dengan keharaman syirik. Syirkul akbar misalnya. Ragu dia bahwa syirkul akbar itu haram, terlarang, Nah ini juga bisa menyebabkan seseorang itu murtad dari agama. Ingat, ini hukum umum. Nah, adapun apabila seseorang itu bisa jadi kalau dia seandainya tinggal di tempat yang memang dakwah di situ, penjelasan, penerangan tidak sampai kepada dia, tegakkan hujah kepada kepada dia. Tapi kalau dia tinggal di tengah masyarakat yang di sana agama zahir, kesyirikan, masalah tauhid dan syirik, ini adalah masalah yang penting dan azas agama tidak boleh seorang pun tidak mengetahuinya. Maka tidak ada alasan bagi dia, saya kan tidak tahu. Kenapa dia tidak belajar agama? Wajib seseorang itu mempelajari tauhid, mempelajari bahaya-bahaya syirik. Ini dia di antara contoh-contoh yang bisa menyebabkan seseorang itu murtad dari agama. Yang kedua, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan musliman, orang yang amalannya sia-sia walaupun dia sibuk melakukan kebaikan, yaitu orang-orang yang melakukan syirik. Walaupun dia berdoa, berbunajat, walaupun dia beribadah, berpuasa, membayar zakat, umroh, haji, tapi dia melakukan syirkul akbar, maka amalannya itu akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan amalannya kelak di hari kiamat, dia yaumil mahsyar. Hati-hati nanti kemakan Dia mengharapkan di hari kiamat, di saat matahari didekatkan ke kepala orang-orang di yaumil mahsyar, dia berharap amal soleh dia itu bisa menaunginya, tempat dia berteduh atau menghilangkan dahaganya. Apa yang dia dapatkan? Dia dapatkan taubahnya seperti fata morgana ketika dia dekat. Ternyata sia-sia tidak berguna bagi diri dia. Ini orang yang melakukan kesyirikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 17? ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون Tidak boleh seorang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah Orang-orang yang bersaksi atas diri mereka dengan kekufuran, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Allah katakan, orang-orang musyrik itu tidak pantas dia memakmurkan masjid. Orang-orang musyrik di sini ketika itu kan orang-orang uh, kufar Quraisy, musyrikin yang menyembah berhala, melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan, mereka menghalangi kaum muslimin untuk memakmurkan Masjidil Haram. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tidak pantas orang-orang musyrik itu yang memakmurkan masjid-masjid Allah, sementara mereka bersaksi atas diri mereka dengan kekufuran. Ulaika habitat a'maluhum. Mereka itulah orang-orang yang lenyap amal-amal mereka wa finnarihum khalidun dan mereka kekal di dalam api neraka. Ini di surat Taubah. Di surat lain Allah Subhanahu wa taala tegas-tegaskan barang siapa yang berbuat syirik itu lenyap amalannya. Walaupun dia bersedekah, walaupun dia berinfak, walaupun dia melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, tidak akan berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dia bahaya syirik. Makanya syirik itu dosa yang paling besar. Karena dia menghapuskan, melenyapkan, memberangus amal soleh seseorang. Walau asyraku kata Allah di ayat di surat lain. Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Kalaulah mereka asyraku melakukan kesyirikan, lahabita niscaya pasti. Lah di sini untuk taukid penekanan, pasti. Ditambah lagi fi'il madhi, berapa penekanannya di sini? Niscaya akan lenyap apa amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Lahabita anhum makanu ya'malun. Lenyap dari mereka amal-amal soleh yang dahulu mereka kerjakan di surah Al-An'am. Syirik besar itu seperti apa? Seperti meminta kepada selain Allah atau menjadikan sekutu-sekutu bersama Allah. Dia juga berdoa kepada Allah di samping itu dia juga berdoa kepada selain Allah dengan menjadikan sebagai perantara, perantara, wasaid, syufa'a indallah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jin, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwasanya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Fala tad'u. Jangan kalian berdoa ma Allah bersama doa kalian kepada Allah ahada. Menyeru, meminta kepada selain Allah di samping kalian meminta kepada kepada Allah. Nah, Maksudnya dia juga berdoa kepada Allah tapi di samping itu juga dia berharap kepada selain Allah dijadikan sebagai perantara perantara-perantara antara dia dengan Allah. Bertawassul dengan mak dengan makhluk. Ya. Itu termasuk syirik akbar. Atau menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk kuburan, untuk tempat-tempat keramat, pohon, sungai, lembah, hutan. Itu juga syirkul akbar. Atau bernazar untuk kuburan, tempat-tempat keramat. Saya kalau begini begini anak saya kalau sembuh saya bernazar pergi ke kuburan itu lakukan ini ini ini segala Dan juga termasuk syirkul akbar tawaf dikubur di kuburan karena tawaf itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan hanya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sekeliling Ka'bah. Banyak lagi contoh-contoh syirkul akbar. Termasuk syirkul akbar juga meminta pertolongan dan bantuan kepada syaitan dan dan jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat 65 surat Az-Zumar ayat 65. Walau walaqad uhiya walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika sungguh telah diwahyukan kepadamu hai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelummu. Bayangkan kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelumnya, kepada seluruh nabi telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka? Lain asyrakta. Jika engkau hai Muhammad, engkau wahai nabi-nabi yang sebelumnya, lain asyrakta melakukan kesyirikan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Pasti akan lenyap amalmu hai Muhammad. Wala takunanna minal khasirin dan engkau pasti termasuk orang-orang yang merugi. Kalau saja pemimpin orang-orang yang bertauhid yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan saudara-saudaranya para nabi dan rasul yang lainnya. Allah katakan kepada mereka, kalau kamu melakukan kesyirikan, kalau saja para nabi digitukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dengan kita? Wajib kita takut terhadap kesyirikan itu, waspada. Makanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala di dalam kitab At-Tauhid menjadikan satu bab di situ bab al-khaufu minasyirk. Bab tentang kewajiban kita takut kepada kesyirikan. Para nabi dan rasul dahulu khawatir mereka dan anak-anak mereka jatuh kepada kesyirikan. Nabi Ibrahim berdoa agar anak keturunannya wajnubni wabaniya na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak-anakku dari mengibadati asnam berhala. Dia meminta berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Maka kita lebih wajib lagi untuk menjaga diri kita agar jangan sampai terjerumus dalam kubangan kesyirikan. Kesyirikan ini wahai saudaraku di zaman sekarang walaupun zaman semakin canggih maka kesyirikan pun semakin canggih bentuk-bentuknya. Jadi kesyirikan itu tetap ada sepanjang masa, maka wajib kita untuk waspada mengingatkan diri kita, keluarga dan warga-warga kita agar menjauhi kesyirikan serta bertobat meninggalkannya karena kesyirikan itu menyebabkan amal soleh sirna sia-sia dan juga kesyirikan menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Jadi syirkul akbar itu menghapuskan keseluruhan amal soleh. Kalau seseorang mati di atasnya, maka dia tidak akan selamat lagi. Tapi kalau dia bertobat, meninggalkan kesyirikan itu, insya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan yang menakjubkan terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan ini. Di dalam surat Ibrahim ayat 18. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rih fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala shayin. dzalika huwa dhalalul ba'id. Perumpamaan orang-orang yang kufur terhadap Rabb mereka. Amal-amal mereka itu seperti debu-debu yang ditiup oleh angin yang sangat kencang guna lagi? Apa manfaat lagi? Bahkan malah menyakitkan, menyakitkan dia. Sekalipun banyak, tapi dia debu. Debu hanya akan membahayakan, tidak berguna, tidak berguna. Kalau datang angin berterbangan, malah membuat mata kita perih dan pedih. Itulah perumpamaannya, saking mengerikannya perbuatan syirik tersebut. Ini yang kedua. Pertama tadi murtad, yang kedua syirik, yang ketiga. Yang ketiga yang menyebabkan amalan seseorang itu sia-sia meninggalkan salah satu rukun dari rukun Islam dengan sengaja khususnya sholat salah satu dari rukun Islam yaitu sholat dengan sengaja sekalipun dia mengakui itu wajib tapi dengan malas-malasan sengaja terus menerus dia meninggalkan sholat ini juga membahayakan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, بين rajuli والشرك والكفر wal kufri terkus salah. Faman tarakaha faqad kafar." Antara seseorang itu yang membatasi antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Kalau sudah kafir tidak berguna lagi amal kebaikan dia. Dan para sahabat semuanya sepakat, tidak ada amalan yang ditinggalkan dianggap kufur daripada solat. Dari Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu qala ia berkata كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة Kata Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu salah seorang sahabat apa kata dia? Adalah para sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang, tidak menilai satu amalan yang ditinggalkan bisa menyebabkan seseorang itu kafir kecuali salat. Maka barang siapa yang sengaja terus-menerus meninggalkan salatnya, agamanya tidak akan tegak, karena dia adalah tiang penyangga agamanya. Barang siapa yang kadang sholat, kadang tidak, maka tiang agamanya goyah, dikhawatirkan akan roboh, lalu rusak agama dia. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat yang menyebabkan amalan seseorang itu sia-sia yaitu mendatangi dukun, tukang sihir, peramal lalu mempercayai ucapan mereka. Datang kepada dukun, peramal, tukang sihir, dan alangkah banyaknya dukun-dukun itu di negeri kita. Kadang-kadang dukun itu dia pakai serban, pakai jubah. Kadang-kadang dukun itu dipanggil kiai, bukan dipanggil dukun. Iya, Saya aja dulu pernah datang ke kiai jauh di ujung paling timur Jawa sana. Nah, orang-orang banyak datang. Ada yang minta supaya kaya, minta pengasihan, minta macam-macam, nanti dikasih amal-amalan. Ada yang berobat, ada yang minta e, berobat dari sihir dan segala macamnya. Dan dia dipanggil kiai. Tetapi amalan-amalannya adalah amalan-amalan dukun. Mengobati dengan jimat-jimat, jampi-jampi yang menyuruh, menyebut-nyebut nama jin dan syaitan. Amalan-amalan yang bid'ah. Mendatangi dukun, percaya ucapannya, itu menyebabkan amalan seseorang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawman." Man ata arrafan barang siapa yang datang kepada dukun arraf itu orang yang mengaku tahu perkara gaib. Biasanya dukun tahu perkara gaib. Jadi tidak boleh percaya kepada dukun apalagi sekarang ini kan macam-macam dukun mencari kesempatan untuk tenar. Masyarakat awam langsung percaya-percaya saja. Adalah ya dukun itu yang mengatakan pesawat ini disembunyikan oleh makhluk-makhluk gaib, pesawat itu dan segala macam. Tidak boleh kita mempercayai ucapan-ucapan seperti itu. Itu adalah orang-orang pembual, pendusta. Yang mendapatkan bisikan-bisikan syaitan. Barang siapa yang mendatangi peramal, dukun, dan sejenisnya Lalu dia bertanya kepada dukun itu tentang sesuatu tidak diterima baginya sholat selama 40, 40 hari atau 40 malam. Selama 40 malam tidak diterima sholat sia-sia. Bagaimana kalau dia mati di dalam rentang waktu 40 malam tersebut? Sementara sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah amalan yang pertama dihisap yang menunjukkan seseorang itu nanti baik atau atau tidaknya kelak di yaumil khiyamah. Lihat bagaimana dahsyatnya dan mengerikan dosa perdukunan ini. Nah, kalau seandainya percaya, ini bertanya saja, tidak disebutkan percaya atau tidak, yang penting bertanya saja walaupun Anda tidak percaya. Itu tidak diterima sholat selama 40 malam. Kalau percaya lebih parah lagi, kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena dukun ini mengaku mengetahui perkara yang gaib. Kita tanya, kita percaya, berarti kita menyekutukan Allah karena yang mengetahui perkara yang gaib hanyalah Allah. Wa indahu ilmu ghaib, la ya'lamuha illahu. Hanya di sisi Allah lah ilmu gaib itu, perkara yang gaib itu, dia yang mengetahuinya. Wa indahu mafatihul gaib. hanya di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu gaib. Tidak ada, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal, kemudian dia bertanya, lalu dia mempercayai perkataan dukun dan peramal itu, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Datang kepada dukun bertanya sekedar bertanya saja tidak diterima salatnya selama 40 malam. Percaya kepada perkataan dukun itu, maka dia kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh kepada syirkul akbar, mempercayai perkataan dukun itu. Ini yang keempat, yang menyebabkan amalan seseorang itu sia-sia. Yang kelima, yang kelima lancang mendahului wewenang Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Misalnya memfonis seseorang itu penghuni neraka. Padahal dia seorang muslim, sholat, dan tidak nampak pada diri dia melakukan kesyirikan walaupun dia berbuat dosa maksiat bahkan walaupun seseorang itu melakukan nampak sama kita melakukan dosa besar seperti zina misalnya tidak boleh kita memfonis bahwa dia itu masuk di dalam neraka selama dia masih hidup karena bisa jadi dia bertobat nanti yang berhak untuk menentukan itu hanyalah Allah Allah Subhanahu wa taala Nah, dengar dan simak hadis ini. sebagaimana juga tidak boleh mengatakan seorang itu memastikan dia masuk sor masuk surga. Nah, dengar dengar dan simak hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Jundub radhiyallahu anhu, "Anna rajulan qal, wallahi la yaghfirullahu li fulan." Bahwa ada seorang laki-laki berkata demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Enak saja dia mengatakan Allah tidak mengampuni si fulan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha mendengar berfirman, "Wa inna Allah qala, man dhal ladzi yata'alla 'alayya an la aghfir li fulan?" Barang siapa yang lancang terhadapku yang mengatakan bahwa aku tidak mengampuni si fulan. Allah itu Maha Pengampun. Jadi tidak boleh asal memfonis seseorang Lalu kita tutup pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya yang seluas meliputi langit dan bumi, rahmatnya yang mendahului kemarahan dan kemurkaannya. Lalu kita seenaknya mengatakan Allah tidak mengampuni si fulan. Atau difonis dia masuk neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man dalladzi yata'alla alayya? Siapa itu orang yang berani lancang mendahuluiku dan mengatakan bahwa aku tidak mengampuni fulan? Fakat ghafartu li fulan wa ahbattu amalak. Apa kata Allah? Sungguh, aku telah ampuni fulan itu yang engkau katakan dia tidak aku ampuni dan aku musnahkan amalanmu. Aku lenyapkan amalanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi, sirna amalan. Sia-sia. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia lancar. Ada pelajaran di sini yang sangat berharga. Jangan mudah kita memfonis seseorang tanpa memiliki hujah dari Allah Subhanahu wa taala. Hujah yang jelas terang seperti terangnya matahari di siang hari dari Al-Quran maupun As-Sunnah As-Sahihah. Contoh memfonis seorang kafir. Karena kalau kita akan katakan kafir sudah berarti kekal di dalam neraka. Tidak boleh kita sembarang memfonis si kafir, si kafir tanpa ada hujah yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga tidak boleh kita memfonis seseorang itu atau mengklaim dia itu adalah penghuni surga. Yang keenam, ibadah atau beribadah orang-orang yang beribadah tapi sia-sia, tidak berguna dan tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang melanggar batasan-batasan Allah hurumatillah merusak batasan-batasan Allah berbuat dosa ketika dia sendiri ikhwan saudara-saudari sebagaimana ibadah khalawat ibadah ketika ketika kita sendiri. Ibadah saat kita seorang diri. Ibadah yang kita sembunyikan. Menyelamatkan dari api neraka. Begitu juga zunubul zunubul khulawat. Dosa yang kita sembunyikan. Dosa yang dilakukan saat kita seorang diri. Itu bisa membuat seseorang binasa. Sebagaimana ibadah khalawat menyelamatkan seseorang, maka durubul khalawat juga membinasakan seseorang. Kadang seseorang itu merasa resah, gelisah, gundah, gulana. Jiwanya tidak tenang, tapi dia bingung. Apa masalah saya? Astagfirullah. Kenapa ini? Dia tidak tahu, tidak sadar. Atau dia lupa dia melakukan dosa-dosa yang dia sembunyikan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dosa-dosa yang dilakukan secara zahir, hukumannya juga secara zahir ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang disembunyikan, hukumannya pun tersembunyi. Dia tidak sadar hatinya itu bingung, resah, gelisah, sempit, sesak. Itu kan tersembunyi. Orang mungkin tidak tahu melihat dia tersenyum dan segala macam. Tapi dia gelisah, resah yang lebih berbahaya lagi kelak di akhirat, maka amalannya sia-sia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu dan hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala di dalam silsilah as-sahihah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا kalau sudah masuk waktu maghrib isya beritahu saya sudah masuk belum sungguh aku mengetahui ada sekelompok umatku atau ada beberapa kaum dari umatku yang kelak di hari kiamat datang membawa amalan-amalan yang banyak seperti gunung tahamah putih. Maksudnya putih di sini karena saking besarnya tingginya sebuah gunung yang sangat besar di Yaman sana, Gunung tahamah. Amalannya banyak, buat solat, zakat, puasa, baca Quran, zikir, doa, sedekah, infak dan lain sebagainya. Datang di hari kiamat dia bangga membawa amalan. Dia mengira dia akan selamat maka Allah jadikan amalnya itu seperti debu-debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami tampilkan, kami perlihatkan apa-apa yang mereka kerjakan. Lalu kami jadikan bagai debu-debu yang berterbangan. Sauban radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkata atau bertanya, Ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, ceritakan sifat-sifatnya, ciri-ciri orang itu kepada kami agar kami tidak terjerumus seperti mereka. Allah nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Agar kami tidak seperti mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya. Khal. Ama innahum ikhwanukum wa min jildit wa min jildatikum. Adapun mereka itu saudara-saudara kalian juga dari kulit kalian juga wa ya'khuduna minal laili kama ta'khuzun salat juga di malam hari seperti kalian salat walakinnahum aqwam akan tetapi mereka itu adalah orang-orang idza khalu bi maharimillah intahakuha apabila mereka sendirian dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah mereka melanggarnya naudzubillah semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang tersembunyi sebagaimana kita menyembunyikannya dan menutup aib-aib kita kelak di hari kiamat sebagaimana Allah menutupnya di dunia ini. Amin. Nah, ini yang keenam. Orang-orang yang amalannya sia-sia kelak walaupun dia banyak beramal soleh. Hati-hati. Sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, apa ciri-cirinya? Sebutkan kepada kami agar kami tidak menjadi seperti mereka. Maka wajib kita berusaha untuk menjaga diri kita. Yang ketujuh, Yang ketujuh yaitu asyirkul asghar. Sirik kecil. Kalau sirik besar itu menghapuskan seluruh amal. Kalau syirkul asghar menghapus dan merusak amalan yang berkaitan dengan syirik itu. Syirkul asghar seperti yasirul riya. Riya yang sedikit. Loh, memang ada riya yang sedikit dan riya yang besar ada. Kalau riak yang besar itu bisa-bisa jadi syirkul akbar. Jadi riak itu walaupun dikatakan syirik kecil juga bisa berubah menjadi syirkul akbar. Nah, kalau contoh syirkul akbar itu kalau dia memang dari awal dia beribadah itu tujuannya memang manu, manusia mengharapkan manusia dari awal sampai akhir. pokok tujuannya memang mengharapkan pujian dan sayang manusia semata. Nah, ini sudah bisa nanti bahkan jatuh jatuhnya kepada syirkul akbar karena dia sholat untuk manusia. Tetapi syirkul asghar dia sholat untuk Allah, namun di situ disisipi oleh niat yang yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 264, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian tubtilu batalkan, rusak. Jangan kalian rusak sedekah-sedekah kalian bil manni wal adha dengan menyebut-nyebut dan menyakiti disebut-sebutlah dia sudah berinfak begini saya sudah berinfak ya atau diungkit-ungkitnya kepada orang itu kamu kan sudah saya beri begini begitu masih kayak begini sama saya nah. atau menyakiti orang yang diberinya ini pertanda dia tidak ikhlas apa kata Allah Subhanahu wa taala Kalladhi yunfiku malahu ria'an nas seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria mengharapkan pujian dan sanjungan manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turab. Amalannya itu taubahnya dia dan amalannya itu taubah seperti batu cadas. Lalu di atas batu itu, batu. Batu yang licin, di atas batu itu ada debu. Seperti gunung batu yang di atasnya ada debu, fa'asabahu wabilun, lalu turun hujan. Perhatikan, kalau seandainya di atas batu besar, cadas itu, ada debu-debu, lalu kalau turun hujan bagaimana? Debu-debu itu akan hi, akan hilang, dia akan tidak menempel dibawa oleh hujan itu. Begitulah. Seperti tanah yang di atas batu-batuan itu, fa'asabahu wabilun fatarokahu solda, lalu hilang, lenyap. Layak diruna ala syai'in mimma kasabu dia tidak sanggup lagi terhadap apa yang pernah dia kerjakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak menunjuki orang-orang yang kafir. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Seseorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berucap, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita rajulan ghada yaltamisul ajra wa dzikr wa dzikr ma lahu?" Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu seseorang yang pergi berjihad berperang mengharapkan pahala dan juga pujian? Jadi dia berperang mengharapkan pahala, di samping itu juga mengharapkan pujian dari manusia. Malahu apa yang dia dapatkan? Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? La syai'alahu. Dia tidak mendapat tidak mendapatkan apa-apa. Dia pergi berjihad. Selain dia ingin berjihad untuk mendapatkan pahala niat dia, tapi dia juga mengharapkan pujian biar disebut-sebut sebagai pemberani lah, sebagai seorang mujahid dan ingin dapat disanjung. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan diulang sampai tiga kali. Rasul setiap diulang Rasulullah kembali menjawab la syai'alahu la syai'alahu tidak ada satu apapun untuk untuk dia. Kemudian Allah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtagha wabtughiya bihi wajhu." Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan itu kecuali yang khalis, yang murni, yang ikhlas untuknya semata dan amalan yang diharapkan dengannya wajahnya. Mengharapkan ridho dan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan syirkul asghar ini lebih ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari syirkul akbar. Bukan berarti dosanya lebih besar, bukan itu maksudnya. Karena kalau syirkul akbar itu zahir, nampak dan pelaku-pelakunya pun jelas. Tapi syirkul asghar ini orang yang bertauhid, orang yang tahu syir, yang menjauhi syirkul akbar pun bisa terkena, terkena oleh ria. Begitu halus, begitu tersembunyi. Kelak di hari kiamat, ketika setiap orang men men menerima pahala dari amalnya, orang-orang yang berbuat ria ini Allah perintahkan mereka meminta pahala dari orang-orang yang dahulu dia mengharap pujian dan sanjungan ketika di dunia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku takuti atas kalian adalah syirkul asghar. Ar-riya yaitu riya. Yaqulullahu idza jazan nasa bi a'malihim. Allah berkata ketika atau apabila Allah membalas setiap manusia dengan amalan-amalan mereka diberi pahala. Lalu Allah berkata kepada orang-orang yang ria ini, "Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya." Pergi kepada orang-orang yang kalian dahulu di dunia ria kepada mereka. "Fanzuru, lihatlah, hal tajiduna indahum jaza?" Apakah kalian dapatkan balasan dari mereka? Tentu tidak, karena setiap manusia ketika itu semuanya mengharapkan amalan masing-masing bahkan amalan mereka kurang tidak cukup untuk menebus diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Yang keberapa tadi? Isya. Baik, kita akan salat Isya, setelah itu kita akan lanjutkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.